السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kita melanjutkan uh, kitab An-Nikah masih kaitan dengan al-hukuk goyer al ya hak yang bersifat non materi di antaranya adalah ityanur rajul zaujatahu uh, eh, si suami is, uh, suami menggauli istrinya di antara hak uh, kedua belah pihak adalah adanya uh, apa ad ya. menggauli uh, suami pada istrinya. Ibnu Hazm mengatakan wafarudun dan kewajiban ala rajuli atas suami ayu jami'a imro'atahu menggauli istrinya allati hiya e, zaujatuhu yang merupakan istrinya. Maksudnya kewajiban e, menggauli istri. Maksudnya di sini istrinya yang e, perempuan yang merupakan istrinya karena yang boleh digauli kan ada dua, ada budak gitu kan. Kalau menggauli budak kan tidak tidak wajib. Kalau yang istri itu adalah kewajiban. Kata beliau wa adna zalika marratan fi kulli tuhrin. Minimal satu kali dalam satu kali sucian. Berarti minimal kata beliau eh, minimal sebulan sekali kan kalau suci haid ya sebulan sekali kan. In eh, qadiru ala zalika wa illa fahuwa asin lillahi ta'ala jika dia mampu kalau tidak, kalau tidak melakukannya, maka dia maksiat kepada Allah. Burhanu zalika qaulullahi azza wa jalla dalilnya adalah uh, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Kalau mereka sudah bersuci, sudah mandi dari haidnya, maka datangilah mereka dari arah yang mana Allah memerintahkan kalian untuk melakukannya. Jadi ini pendapat Ibnu Hazm bahwa minimal sebulan sekali, satu kali suci sekali. Itu pendapat. Dari sisi kewajiban, ulama sepakat memang wajib gitu kan. Tapi dari sisi waktu, ulama berbeda pendapat. Kalau tadi Ibnu Hazm mengatakan sebulan satu kali sucian sekali. Kalau jumur ulama e, mengatakan, maksud kaitan kalau batasan waktunya adalah Eh, minimal empat bulan sekali. Kenapa? Karena empat bulan ini adalah e, batasan ila. Ila itu adalah kalau nanti akan ada bahasan bila suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama empat bulan lebih, maka kalau sudah sampai empat bulan dari sejak dia sumpah si istri bisa mengadukan suaminya kalau tidak mau menggali setelah empat bulan kepada hakim. Kalau hakim nanti memerintahkan si suami untuk menggaulinya. Kalau tidak mau menggaulinya, maka si hakim memerintahkan si laki-laki untuk menceraikannya. Kalau si suami tidak mau menceraikannya, maka nanti hakim yang akan menceraikannya. Di sini berarti hak perempuan minimal empat bulan dengan adanya ira kan. Itu apa pendapat uh, jumhur ulama. Dan ada juga pendapat <clears throat> ya, pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan enam bulan, lima bulan. Yang jelas itu kembali kepada uh, ijtihad para ulama. Karena tidak ada nas yang sore yang membatasi hal tersebut. Tapi kalau ila termasuk yang lebih dekat batasan ila yaitu empat bulan, empat bulan sekali. Di sini juga ada eh, pendapat Imam Ahmad yang membatasi enam bulan sekali, di mana beliau ditanya tentang suami yang goib meninggalkan istrinya. Jadi berapa boleh lama suami meninggalkan istrinya. Kata beliau, sita sitatu ashur, enam bulan. Kalau enam bulan harus suruh kembali. Kalau tidak mau pulang setelah enam bulan, maka apa? Dia dipaksa untuk pulang. Kalau tidak mau, nanti hakim yang akan e, memisahkan antara keduanya, supaya istri bisa nikah dengan laki-laki lain. Di sini hujannya adalah apa yang dilakukan oleh Abu Hafiz dengan istilahnya dari Zaid bin Aslam. Beliau mengatakan suatu malam Umar bin Khattab keliling meronda Madinah. Kemudian melewati sebuah rumah ada seorang perempuan di dalamnya yang apa melantunkan senandung gitu kan. Ini tatawala al hadal lail waswadda janibuhu. Malam ini terlalu panjang dan ya terlalu eh, hitam kelam ya. Wa alaiya ala alla khalila ibuhu Dan sudah terlalu lama tidak ada apa kekasih yang saya bercengkrama dengannya. Wallahi lawala khasyatullahi wahdahu lahurrika min hadza as-sariru jawanibuhu. Seandainya tidak takut kepada Allah saja tentu uh, ranjang ini sudah ya bergoyang rasa. Walakin Rabbi wal haya yakufuni wa akrama ba'li alla tuta'a marakibuhu. Akan tetapi uh, karena Allah dan rasa malu yang menahan diri saya dan uh, suami saya alangkah mulianya supaya apa uh, mulia dari makanya kendaraannya ditunggangi yang lain itu. Maka Umar ketika mendengar ucapan itu Umar bertanya siapa wanita ini kata orang mengatakan si Pulana is, uh, suaminya sedang uh, jihad di jalan Allah. Maka Umar radhiyallahu taala anha mengutusnya itu kan mengutus mengirim kurir untuk memanggil suaminya supaya dipulangkan itu kan dipulangkan kemudian uh, Umar bin Khattab bertanya kepada Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha terus Umar bertanya wahai anakku putriku berapa lama perempuan sabar dari ditinggal suaminya Kata Hafsah, subhanallah. Uh, seperti uh, engkau orang semacam engkau bertanya tentang hal ini kepada saya. Kemudian Umar mengatakan seandainya tidak ada kepentingan bagi saya untuk melihat maslahat bagi kaum muslimin, tentu saya tidak akan bertanya kepada kamu. Kemudian Hafsah mengatakan lima bulan, enam bulan. Maka Umar radhiyallahu taala anha sejak itu menetapkan kepada pasukan-pasukan perangnya membatasi waktu apa? enam bulan. Satu bulan perjalanan pergi, empat bulan di e, di peperangan dan satu bulan perjalanan pulang. Itu apa? E, pendapat yang mengatakan apa? enam 6 bulan. Di sini juga ada asar Eh, dari Muhammad ibnu Ma'an al Ghifari bahwa datang seorang perempuan kepada Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu terus mengatakan ya Amirul Muminin inna zauji yasumun nahar wa yaqumu al-laila wa ana akrah akrahu an ashkuhu wahi wa huwa ya'malu bi ta'atillahi azza wa jalla wa ya amirul mu'minin sesungguhnya suami saya ini siang selalu saum malam selalu qiyamul lail dan saya tidak suka mengadukannya karena dia melakukan ketaatan kepada Allah. Umar apa tidak paham itu maksudnya. Malah mengatakan nikmat zauju zauju sebaik-baiknya suami adalah suamimu itu rajin taat saum siang hari saum malam dia mulai tapi perempuan apa terus mengulang-ulang ucapan tadi ya, mungkin kan bahasa apa bahasa sendiri maksudnya ing, tidak ingin sore itu kan tapi dengan menyebutkan kalau malamnya selalu sholat itu kan jauh dari saya itu kan e, siangnya saum juga Umar tidak paham kemudian e, Kaab al Asadi mengatakan ya Amirul Mukminin hazihil mar'ah tashku zawjaha fi muba'adatihi Iya an firashihi Wahai Amirul Mukminin, wanita ini mengadukan suaminya yang tidak pernah mendekati dia di tempat tidurnya. Jadi eh, apa sahabat eh, maksudnya yang menemani Umar memahami ucapan perempuan tersebut. Maka Umar mengatakan sebagaimana yang kamu pahami maka putuskan di antara keduanya karena kamu sudah paham maksud paham maksud ucapan perempuan tersebut maka putuskan di antara keduanya kemudian kamu mengatakan e, alayya bizaujiha tolong suruh suaminya dibawa ke sini ke hadapan saya fautiya bihi kemudian didatangkan fakalahu kemudian si uh, kemudian Ka'ab Al-Asadi mengatakan kepada si suami, "Inna mura'ataka hadhihi tashkuka." Sesungguhnya istrimu ini mengadukan kamu. Kemudian suami mengatakan Afito amin awas syarabin apa mengeluhkan makanan dan minuman apa kurang makan dan minum? Qala la. Qala eh, mengatakan bukan. Kemudian perempuan mengatakan uh, ya ya ayyuhal qadi al hakim rusduhu alha khalili an firashi masjiduhu wahai al qadi kekasih saya ini masjidnya maksud tempat sholatnya melalaikan dari tempat tidur saya zahadahu fi madja'i ta'abbuduhu peribadatannya menjadikan dia tidak membutuhkan diri saya. Fakdil kodok ka'bu wala turaddiduhu. Wahai Ka'ab, putuskanlah dan jangan bimbang. Jangan mengembalikan dia seperti semula. Naharuhu walailuhu ma yurqid ma yarquduhu falastu fi amrin nisa ahmaduhu. Uh, eh, maksudnya ini si suaminya mengatakan si perempuan maksudnya uh, siang malam dia selalu apa beribadah tidak tidak tidur. Di, uh, dia tidak apa? Tidak punya hajat kepada perempuan. Kemudian si suaminya mengatakan eh, zahadani fin nisa wa fil hajali anni imru'un azhalani ma nazal fi suratin nahli wa fi sab'it tiwal wa fi kitabillahi tahwifun jalal. Jadi yang membuat saya tidak apa tidak ingin mendekati perempuan karena saya orang yang dibuat takut oleh apa yang telah turun itu kan dalam surat An-Nahl dalam surat tujuh surat yang panjang dan dalam kitabullah terdapat tahwib penakut penakut nakutan dari Allah tentang azabnya yang yang besar maka kau mengatakan Innalaha alaika haqqan ya rajul nasibuha fi arba'in liman aqil fa'ati hadza kawada angkal ilal. Sesungguhnya dia punya hak atas diri kamu hai rajul, hai laki-laki, bagian dia dalam setiap empat malam. Satu satu malam kan? berikanlah kepada dia hal itu dan jangan dan tinggalkan alasan-alasan yang lain. Kemudian Kaab mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kamu menikahi istri dua, tiga, empat. Ya. Maka e, bagi kamu kalau bagi kamu tiga, e, tiga malam untuk beribadah kepada Allah dan bagi dia satu satu malam. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ah, "Wallahi ma adri min ayyi amrayka ajabu." Saya tidak tahu dari dua putusan mana ya, eh, yang membuat saya kagum. Amin fahmika amrahuma, amin hukmika bainahuma. Apakah Eh, dari pemahaman kamu terhadap urusan mereka berdua atau dari putusan kamu maksudnya Umar membuat uh, terumam Umar terkagum dengan uh, apa pahamnya permasalahan kedua suami istri ini. Tadi kan dengan ucapan suami saya orang yang kalau malamnya sholat terus siangnya saum itu kan. Dia melakukan ketaatan. Tadi kan Umar tidak paham kan? Tapi Ka'ab al tadi Paham. Terus ketika memutuskan juga ya ijtihad. Allah membolehkan laki-laki minimal nikah empat empat perempuan kan? Berarti kalau empat kan digilir, ya. Berarti yang e, pasti yang apa tidak mungkin kan tiap tiap malam kan semuanya. Pasti salah satunya ya kebagian satu malam dari yang empat. Makanya kata Kaab bagi kamu satu malam bagi perempuan eh, istri kamu ini yang satu malam dan bagi kamu karena kamu punya istri satu kamu beribadah empat malam maka Umar setelah itu apa mengangkat Kaab ini sebagai kodi di di Basrah jadi ini maksudnya e, tentang penetapan jumlah e, minimal berapa kali ya berapa hari itu adalah sifatnya ijtihadi tapi yang jelas itu adalah kewajiban karena eh, tujuan di antara tujuan e, nikah adalah apa? efaf eh, kan, memberikan ifah e, me, menjaga kehormatan antara laki-laki dan perempuan. <clears throat> Dan dalam e, hadis juga dalam hadis yang sahih masyur kan wa bud'i ahadikum sadaqah. Dan dalam kemaluan salah seorang di antara kalian terdapat sedekah. Kemudian para sahabat mengatakan, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu fiha ajrun apakah seorang di antara kami e, menunaikan hajatnya syahwatnya sedangkan dia dapat pahala kemudian Rasul mengatakan eh, bukankah uh, eh, araita law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr bukankah kalau dia meletakkannya pada yang haram dia dapat dosa juga pakadzalika idza wada'a hafil halal begitu juga kalau dia e, meletakkannya pada yang yang halal dapat pahala. Itu kaitan dengan apa e, batasan waktu. Kemudian juga e, adab dalam apa dalam ad atau al-jima adalah atas satur kan endal jima menutupi diri ketika hubungan suami istri. Islam memerintahkan e, untuk menutupi aurat kecuali kalau ada keperluan untuk membukanya. Dalam hadis dari Bahaz Ibnu Hakim an Abihan Jaddihi beliau eh, berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Nabi Allah, auratuna ma na'ti minha wa ma nazar. Wahai Rasulullah, aurat kami ada yang kadang kami tutupi, kadang tidak. Jadi ada yang kami datangkan darinya maksudnya kami tutupi dan kadang ada kondisi-kondisi tidak menutupinya. Kemudian Rasul mengatakan ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuka. Jagalah aurat kamu kecuali dari istri kamu atau budak yang kamu miliki. Kultu ya Rasulullah uh, berkata sahabat itu Ya Rasulullah, idza kana al ba'duhum fi ba'din, bila orang sedang kumpul ya, maksudnya laki-laki sedang kumpul, bagaimana? Qal Rasul mengatakan ini stata'ata alla yaraha ahadun fala yaraha. Jika kamu mampu aurat kamu itu tidak dilihat oleh seorang pun maka jangan sampai dia melihatnya. Qala kemudian uh, sahabat mengatakan qultu idza kana ahaduna khalian kalau seorang di antara kami sendirian tidak ada siapapun kemudian Rasul mengatakan fallahu ahaqqu an yustahya minan nasi. Allah lebih berhak untuk orang malu dari darinya daripada manusia tentang apa? Jadi aurat. Ini e, apa sifatnya kalau tidak ada orang lain jadi fainis akan itu kan jika kamu mampu untuk tidak e, apa dilihat siapa apa jika mampu untuk menutupinya walaupun tidak ada siapapun maka lakukanlah gitu kan. Karena Allah lebih berhak untuk kita malu darinya. Itu kaitan dengan eh, apa tasatur indal jima. Kemudian juga ketika hubungan dianjurkan baca doakan dalam hadis lau anna ahadakum idza eh, lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana eh, fa in qudira bainahum fi dzalika waladun lam yadurra dzalika walad asyaitanu abadan Seandainya orang di antara kalian ketika mendatangi istrinya dia mengatakan bismillah Allahumma janib syaitan wa janib syaitan ma razaqtana. Dia baca doa ini, ya Allah, jauhkanlah syaitan dari e, kami dari syaitan dan jauhkan syaitan e, dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Jika ditakdirkan dari hubungan ini e, Allah Subhanahu wa taala memberikan anak, tentu syaitan tidak akan memantorkan anak tersebut. Kemudian haram e, membicarakan apa yang terjadi apa e, perihal hubungan e, suami istri. Jadi termasuk ada apa yang apa etika yang tidak baik adalah menceritakan apa yang terjadi di antara suami istri ketika sedang berhubungan. Kecuali kalau ada keperluan yang syar'i. Karena Rasulullah SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Termasuk kebaikan keislaman seorang meninggalkan apa yang tidak perlu baginya. Dan dalam hadis Sahih Muslim Rasulullah SAW menyebutkan beliau mengatakan inna syarran nas indallahi manzilatan ar-rajul yufdi ilam ru'atihi wa tufdi ila eh, wa eh, ila imra'atihi eh, wa tufdi ilaihi summa yanshuru sirraha seburuk-buruknya orang kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat orang maksud laki-laki berhubungan dengan perempuan perempuan berhubungan dengan laki-laki kemudian menyebarkan rahasianya di antara manusia dan dalam Hadis yang lain Rasul memperumpamakan orang yang menceritakan tentang apa yang dilakukan ketika sedang jima menceritakan kepada orang lain seperti Rasul berumur seperti syaitan dan syaitana itu kan yang melakukan hubungan di jalanan sedangkan orang pada nonton itu kan. Itu perumpamaan yang yang buat orang ya malu itu kan. Jadi e, membicarakan hal seperti itu adalah termasuk perbuatan yang yang buruk. <clears throat> Kemudian e, kaitan dengan etika juga adalah haram menggauli istri dari selain apa? Selain maudiul haras gitu kan. Selain apa? E, apa namanya? Ya selain ya pokoknya selain mau diul haras itu haram maksudnya di dubur itu adalah haram kan karena yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan Allah mengatakan apa nisaukum harasul lakum fa'atu harasakum anna syi'tum istri-istri kalian adalah harasun lakum ladang bagi kalian ladang kan untuk bercocok tanam terus fa'atu harasakum anna syi'tum maka datangi ladang kalian anna itu makna anna itu maknanya kaifa ya atau min aina kaifa syi'tum atau min aina syi'tum kalau kaifa jadi anna makna anna itu adalah kaifa atau maknanya juga min aina jadi anna syi'tum ay kaifa syi'tum bagaimana saja kalian suka yang penting apa tadi di mau diul itu kan caranya gimana kaifa syi'tum berdiri sambil duduk Eh, itu eh, itu mana kayak pak itu, tapi min aina itu dari <clears throat> mana kalian suka mukbilan atau mudbiran dari depan atau dari belakang yang penting, penting apa mau harus kan <clears throat> makanya Umar ibnu Khattab pernah datang kepada Rasulullah SAW mengatakan ya Rasulullah <clears throat> eh, hawal turahli itu kan alailah saya apa memindahkan Eh, tunggangan saya gitu maksudnya maksudnya arahnya gitu kan ya Rasul tidak melarang yang penting apa tadi mau diul harus orang Ansor mereka mengikuti orang Yahudi dulunya orang Yahudi itu menganggap kalau mendatangi istri dari belakang tapi di mau diul harus gitu kan tapi dari belakang mereka mengatakan eh, Iza atar rojul imra'atahu min duburiha fi kuburiha jika seorang laki-laki mendatangi istrinya dari belakang di kubuliha di tadi mau diolah haras itu karena waladu ahwal nanti kalau punya anak anaknya juling gitu kan itu kan orang-orang Yahudi orang ansar mereka karena dengan orang Madin, e, di Madinah kan dekat orang Yahudi mereka ya, ya melakukan maksudnya tidak suka yang gitu gitu kan Sedangkan orang Quraisy mereka biasa apa? Sesuka mereka itu. Nah, kemudian e, turun ayat nisa hukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syaitum. Jadi ada orang Quraisy nikah sama wanita Ansar itu kan, orang Quraisy kan mereka sudah terbiasa orang Ansar ya tabu yang gitu karena Eh, kebiasaan mereka mengikuti dulu orang Yahudi yang dekat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut. Jadi yang penting apa? Tadi e, di mawdiul haras itu kan kayak fasih itu bagaimana kalian suka itu kan. Kayak fasih itu. Terus amin aina syi'tum juga dari mana kalian suka dari belakang dari depan itu. <clears throat> Adapun kalau uh, apa uh, di di apa di dari belakangnya di, di belakangnya bukan dari belakang di belakangnya itu adalah di dilarang di dubur itu dilarang karena ada hadis banyak tentang apa layan zurullah ila rojulin atau rojulan awi muatan fi duburiha Allah tidak melihat kepada orang yang laki-laki yang mendatangi laki-laki atau laki-laki yang mendatangi perempuan di duburnya Kemudian juga ada hadis juga la ta'tun nisa fi ajadihinna au qala fi adbarihinna. Jangan kalian mendatangi perempuan dari dari adbar, dari eh bukan dari di belakangnya. Itu kaitan dengan uh, apa? Uh, kaitan dengan apa? Uh, hubungan Kemudian sekarang kaitan dengan azal atau tahdid an-nasal. E, membatasi keturunan. Juga azal. Azal itu adalah ayanzi ar-rajul ba'dal ilaj liyanzila al-ma'u kharijal farji man'an lil hamli. Azal itu adalah si laki-laki e, apa mencabut kemaluannya setelah dimasukkan supaya air spermanya keluar di di luar itu namanya apa azal dalam hadis Bukhari Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu Jabir mengatakan kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uh, wal Qur'anu yanzil kalau kana syai'un yunha anhu lanahana anhul Qur'an. Kami melakukan azal pada zaman Rasulullah SAW di saat Al-Quran masih turun. Tapi e, seandainya ada e, dilarang, tentu akan dilarang. Kalau seandainya apa hal tersebut dilarang, tentu hal tersebut di, dilarang. Kemudian juga dalam hadis e, Muslimnya, kan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hal tersebut sampai beritanya kepada Rasulullah, falam yanhana anhu, tapi Rasul tidak tidak melarangnya. Itu hadis sahih. Ada hadis dari hadis Abu Sa'id Ah, seorang laki-laki mengatakan, "Ya Rasulullah, in, ya Rasulullah, innali jariyatan." Saya punya hamba saya, budak kan. Wa ana azilu. Saya melakukan azal. Wa ana akrahu an tahmil, tapi saya uh, tidak ingin budak ini hamil. Kalau budak hamil kan kalau dijual jadi apa? Murah kan? Terus nggak boleh dijual juga kalau udah hamil karena jadi umu walad. Kalau hamba saya e, sudah hamil, ya hamil melahirkan, pendapat jumur ulama dan itu yang dikatakan Umar bin Khattab adalah kalau sudah melahirkan tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Kalau eh, suam, eh, tuannya meninggal dunia, dia langsung merdeka itu namanya umur walad. Jadi di sini laki-laki mengatakan anak uh, eh, innali jariyatan wa ana uh, sedangkan saya apa uh, menginginkan saya tidak ingin dia hamil wa ana uridu ma yuridu ar-rijal sedangkan saya ingin menginginkan apa yang diinginkan laki-laki itu kan wa anal yahud tahaddas anal azla al mauudah as-sugra orang-orang Yahudi mengatakan bahwa azal itu termasuk udah sugro mem, apa membunuh hidup-hidup perempuan kan wa'dul banat kan membunuh e, maksudnya hidup-hidup kan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Nah ini al, al as-sugra maksudnya e, e, mirip mirip apa membunuh anak perempuan. Tapi ini as-sugra maksudnya cara ini e, apa namanya? Pokoknya mau udah sugro itu kan. Nah kata Rasul kazabat kazabatul Yahud orang Yahudi salah bukan bohong ya. Kalau bahasa orang Hijaz itu kan Mekah, Madinah termasuk Hijaz, kazaba itu artinya adalah akhtoa itu kan. Salah orang Yahudi. Lau aradallahu an yakhluqahu mastata'ta an tasrifahu. Kalau Allah menghendaki si sperma itu jadi anak, tentu kamu tidak bisa apa? memalingkannya maksudnya keluar sebelum di apa sebelum dikeluarkan jadi kalau Allah menghendaki itu dan yang jelas azza itu adalah e, tidak tidak haram ya minimal maksudnya paling banter maksimal ya makruh itu ya. tapi di sini e, dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah Rasul tidak melarangnya tidak mengingkarinya gitu. jadi jas iya, uh, eh, adalah mubah atau makruh mubah kalau dibutuhkan terus uh, kaitan dengan pada dasarnya kan pernikahan supaya apa banyak keturunan kan al alwadu dal waluda fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumil qiyamah nikahilah perempuan yang yang mencintai dan yang banyak melahirkan anak karena aku merasa bangga dengan kalian di hadapan para nabi nanti di hari kiamat dengan banyaknya umat. Jadi pada dasarnya pernikahan untuk mencari anak gitu kan. Tapi bagaimana dengan membatasi kehamilan, membatasi keturunan? Di sini para ulama e, menjelaskan bahwa e, tahdid membatasi kehamilan pada dasarnya tidak dilarang ya, tidak dilarang pada kondisi-kondisi tertentu ya dengan cara yang tidak memadaratkan itu kan ya dengan cara yang tidak memadaratkan kan kalau ada cara-cara yang memadaratkan seperti apa ya masuk apa ya spiral kan membahayakan apalagi e, pil itu membahayakan uh, eh, tubektomi, pasektomi itu kan uh, yang seperti itu tidak boleh kan membahayakan. Tapi yang tidak membahayakan ya cari cara yang yang lain andai kata orang yang apa ingin. Di sini diantaranya kondisi kalau perempuan lemah itu kan karena sudah sering melahirkan kondisi fisiknya sudah lemah. Kalau e, hamil lagi makin lemah itu dibolehkan atau kondisi anak udah banyak tidak mampu mendidiknya gitu kan tidak mampu mendidiknya karena kan e, mendidik itu tidak tidak mudah gitu kan apalagi zaman sekarang lingkungan banyak merusak juga kondisi di sini sebagian ulama menyebutkan juga jika perempuan karena kalau sering melahirkan kan ya kecantikan juga apa? menurun kan ya maka kan hak bagi suami istri ya supaya bisa apa istimta untuk eh, apa perempuan menjaga kecantikannya dengan tidak eh, melahirkan lagi itu termasuk kondisi-kondisi eh, apa eh, khusus gitu. bahkan sebagian ulama membolehkannya apa secara mutlak jadi tidak pada kondisi-kondisi khusus tapi secara mutlak itu kaitan apa membatasi eh, apa kehamilan terakhir hukmu isqat al janin al hamal hukum menggugurkan eh, apa kehamilan setelah Pak Ba'da istiqrar an-nutfah fir rahim setelah menetapnya nutfah dalam rahim la yahilu isqatul janin ba'da mudiyyi mi'atin wa isrina yawman tidak boleh menggugurkan janin setelah lewatnya 120 hari kenapa sudah jadi ditiupkan ruh kan kan dalam hadis Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dzalika summa yakunu mudghatan misla dzalika summa yursalu ilaihi malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kasri wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id uh, eh, seorang penciptaannya kan di, di uh, dikumpulkan di perut ibunya 40 hari nutfah 40 hari alaqah kan 40 hari mudghah nah kalau ini udah berbentuk udah sempurna selama 4 bulan 120 hari Allah mengirim malaikat meniupkan ruhnya kan berarti sudah ada ruhnya itu tidak tidak boleh berarti sudah ada ruhnya makanya e, dalam Islam orang mukul perempuan yang sedang hamil terus ke kuburan itu kan ada diatnya Semuanya perempuannya uh, apa? Enggak enggak eh, enggak apa-apa, tapi kandungannya apa gugur. Itu kan ada bayarannya. Gurrah itu kan. Gurrah itu hamba saya wajib ditebus dengan diberikan kepada si perempuan tersebut yang sedang hamil hamba saya ketika janinnya dipukul oleh seseorang terus e, keguguran itu wajib e, bayarannya adalah satu seorang hamba sahaya kan mahal mungkin harganya berapa sekarang susah cari hamba saya juga kan <laughs> itu kaitan kalau sudah apa sudah 40 eh, dua 120 hari sudah 4 bulan Adapun menggugurkan janin ya atau me merubah e, pembuahan sebelum waktu tersebut, sebelum ditiupkan ruh, maka ini dibolehkan kalau ada hal yang menuntut hal tersebut. Kalau ada hal yang menuntut hal tersebut. Umpamanya apa? Umpamanya e, ya ibunya umpamanya apa? Aid gitu kan. Ya kalau anak kalau apa ibunya haid apa aid pasti anaknya juga aid kan jadi penyakitan cacat gitu kan atau apa uh, perempuan di apa umpamanya di di perka, diperkosa oleh orang-orang kafir di penjara orang-orang kafir itu kan kalau dia e, kemudian kan dilepaskan setelah diperkosa terus di orang akan membuat masyarakat akan menuduh dia buruk gitu kan dan jatuh mentalnya kan perempuan yang baik-baik muhsana Afifa, diperkosa sama togut atau ansornya kan banyak terus e, dia hamil sebelum tadi 4, e, 120 hari dia untuk menghindari madarat bagi kehormatan dirinya dan juga eh, apa eh, yang namanya perempuan orang baik-baik ketika diperkosa depresi tidak masih kan nah kondisi kan kondisi darurat apa dia supaya apa supaya eh, tetap kehormatannya terjaga dan dia juga benci dengan anak yang di dikandung ini kan anak dari Oh, apa musuh musuh Allah. Kondisi seperti itu apa tidak apa-apa dia menggugurkannya kalau tadi sebelum apa?